menyimpulkan dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan talabul ilmi yang diterangkan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah Hussein Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala setelah dijelaskan <clears throat> kewajiban-kewajiban talabul ilmi maka di sini disebutkan wabil jumlati fayajibu alal muslim an ya'lama wujubi jami'il wajibat al-ainiyah وبتحريم جميع المحرمات التي هو مستهدف للوقوع فيها pokoknya atau kesimpulannya menurut penjelasan-penjelasan apa yang telah lalu wajib atas orang Islam itu mengetahui kewajiban segala sesuatu yang wajib aini karena kewajiban itu ada dua macam ada wajib aini dan ada wajib kifai yang terkenal dengan fardu ain dengan fardu kifayah fardu ain atau wajib aini ialah sesuatu yang wajib atas tiap-tiap orang Islam dan harus masing-masing menjalankan dan melaksanakan sendiri-sendiri. Kemudian fardu kifayah atau wajib kifayah yaitu kewajiban secara umum harus dikerjakan secara umum akan tetapi kalau dikerjakan oleh jumlah yang cukup menurut pandangan syariat gugur daripada yang lain hingga yang lain sudah tidak lagi berkewajiban lalu setiap muslim wajib mengetahui kewajiban kewajiban fardu ain apa yang menjadi kewajiban bagi diri setiap muslim <clears throat> yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Begitu juga wajib mengetahui semua atau segala apa yang telah diharamkan oleh Allah. Yang mana manusia itu selalu menjadi sasaran perbuatan-perbuatan yang haram itu. Memang manusia ini selalu menjadi sasaran mustahdaf. Mustahdaf itu sasaran. Manusia-manusia ini selalu menjadi sasaran. Sasaran perbuatan-perbuatan haram perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat. Karena manusia-manusia itu mempunyai hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini sebagaimana yang sudah diterangkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam wa ma ubaru nafsi inna nafsa la ammaratun bisu' Saya tidak akan mengatakan suci diri saya. Karena diri itu, nafsu itu adalah ahli merintah keburukan. Nah, setiap manusia mempunyai nafsu. Nah, nafsu ini selalu memerintah dan mendorong untuk menjalankan perbuatan yang jahat. Jadi jelas manusia itu mustahdafun menjadi mustahdaf apa menjadi mustahdaf lil wuku' fil muharramat <clears throat> menjadi sasaran untuk terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Ditambah ada godanya setan. Ditambah ada pengaruh dunia. Maka setiap manusia muslim wajib mengetahui mana-mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat menjaga diri masing-masing dan menyelamatkannya dari terjerumus al wuku terjerumus atau jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Sebab sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, malam ya ya'rif syarra yaqa fihi." <clears throat> Barang siapa yang tidak mengetahui kejahatan tentu terjumus di dalamnya. Malam ya'rifis syarra yaqab fihi. Barang siapa yang tahu kejahatan pasti dia akan terjumus ke dalam kejahatan itu. Maka kita harus mempelajari dan mengetahui semua yang diharamkan oleh Allah. Semua keburukan demi untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan itu dan melindungi diri masing-masing jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah ada merupakan dosa-dosa besar dan juga ada merupakan dosa-dosa kecil. Termasuk yang merupakan dosa-dosa besar kezina, waliwati dan wasyurbil muskil seperti perbuatan zina perbuatan liwat minum arak zina perbuatan antara laki dan perempuan tanpa nikah dan liwat perbuatan sama dengan zina antara laki dengan laki dan Syurbul khamar, minum arak khamar, muskil, apa yang memabukkan. Walaupun sedikit. Sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, ma askaru kathiruhu faqaliluhu haram. Ma askar kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, sedikitnya pun haram walaupun setengah sendok termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan termasuk dosa besar wa zulmin nas <clears throat> mazalimi manusia menganiaya manusia apakah mencaci makinya apakah memukulnya merampas barangnya merampok harta <clears throat> bendanya menipu mencuri dan sebagainya ini perbuatan dolim terhadap manusia. Karena perbuatan dolim atau kezaliman itu wad'u syai'i fi ghairi mahali syar'i. wad'u syai'i fi ghairi mahali syar'i meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya secara syariat ini dulu lalu ini bukan hak kita haknya orang lain harus kita letakkan pada orang itu lalu kita ambil ini namanya Allah orang itu harus kita muliakan kita hormati sesama manusia Jadi kita ganggu kita ganggu kita caci maki kita pukul kita hina dan sebagainya dan sebagainya ini termasuk perbuatan Allah <clears throat> begitu juga ada orang pekerja kerja pada seseorang haknya dia sudah harus menerima gajinya, bayarannya ini sudah jamnya sudah selesai pekerjaannya harus mendapatkan anggap 2000 lalu tidak kita beli kita undur-undur ini namanya perbuatan zalim sampai ada hadis khusus zulmul ajiri ajrahu minal kabair mazalimi pekerja dari bayarannya atau gajinya termasuk dosa besar. Zulmul ajiri ajrohu minal kabair. Jadi ini orang sudah berhak menerima dan harus kasih tidak diberi. Nanti besok itu padahal ada uangnya tidak mau kasih ini minal kabair termasuk dosa besar. Nah perbuatan itu dinamakan zulm maka perbuatan-perbuatan kezaliman itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah kezaliman itu merupakan atau menjadi kegelapan pada hari kiamat bahkan dalam lafaz hadis letterlek hadisnya tidak kegelapan satu Al-zulmu Zulmatun Bukan zulmah wahidah. Bukan satu zulmah, tapi Zulmatun sama. Jadi beberapa kegelapan yaumal Qiyam Maka orang yang mempunyai perbuatan zalim terhadap sesama manusia bahkan terhadap sesama makhluk Allah segeralah minta bebasnya minta halanya dan adakan penyelesaian sekarang ini masih sedang hidup. Nabi toh bersabda, "Man kanat indahu mazlumatun li akhihi falyatahallal hul yauma." Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap sesamanya, mintalah halalnya sekarang. Ha, bebaskanlah, uruslah sekarang ini. Masih sedang hidup sebelum masuk ke alam akhirat apakah pernah mengambil harta benda orang ataukah pernah menipu apakah pernah mencaci maki dan sebagainya dan sebagainya selesaikan sekarang mintalah halalnya sekarang carilah kebebasannya sekarang bagaimana caranya sesuai dengan peraturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kedatangan yaumul qiyamah Nah, ini nanti tuntut menuntut di sana dan akan menjadi zulumat. Jadi wal zulmin nas dijelaskan diperinci dalam kitab ini wasariqah mencuri. Jadi mencuri adalah perbuatan dosa besar. Maka untuk mengetahui itu dosa kecil atau dosa besar di antara jalannya kita lihat sanksi hukumnya atau ancamannya. Kalau orang akan mengetahui ini dosa besarkah atau dosa kecil. Lihat ancamannya dan lihat sanksi hukumnya. Sekarang mencuri. Kalau orang mencuri, sanksi hukumnya dipotong tangannya. Tangan ini ada anggota yang sangat berharga. Bagaimana kok sampai yang dipotong? Tandanya perbuatan mencuri itu dosa besar sampai harus mengorbankan tangan orang melukai orang saya sudah dosa wah ini bagaimana tangannya putus nah kalau mencuri nah kalau begitu pencurian itu termasuk dosa besar karena sanksi hukumnya potong tangan sekarang kalau hukum Islam dijalankan mau oh, ditindakkan orang yang kena tindakan hukum Islam sesuai dengan hukum syariat di akhirnya bebas tapi kalau orang berbuat salah perbuatan mungkar maksiat tadi ada sanksi hukum dalam dunia tidak dijalankan sebagaimana mestinya tetap akan dihukum dalam alam akhirat kecuali kalau dia tobat sesuai dengan syarat-syarat tobat nah, baru bebas daripada dosa. Maka orang Islam hidup dimanapun saja, jangan sampai menjalankan perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Andai kata terjumus sampai perbuatan itu segera bertobat, apalagi di negara-negara yang hukum Islam tidak berjalan. Nah, ini. Supaya tidak ada tuntutan pada hari akhirat. wal khiyanah penipuan menipu orang dalam jual beli dalam hubungan dalam usang piutang dan sebagainya dan sebagainya wah ini perbuatan khianat ada perbuatan dosa besar bahkan termasuk sifat atau watak orang-orang munafik termasuk idak tumina khana Orang munafik itu termasuk tidak tumina apabila diamanati khana. Termasuk khianat itu al-ghulul, ngentit. Nah, ngentit itu lagi, ngentit, siapa ngentit. Ini termasuk khianat. <coughs> Anggap sekarang bulan maulid Nabi Muhammad SAW. Tepat pada tanggal 12 maulid, dilanggar langgar banyak orang memberikan apa-apa. Ya kan banyak ya ada ada itulah ada itu macam-macam lalu kadang-kadang orang di situ masih ini berkumpul belum datang orang banyak dilihat dulu dan dipilih yang enak-enak yang baik-baik dipilih disimpan yang lain hanya dibagi dan yang tahu nanti pulang diambil sendiri tanpa izin pada yang punya dan pada umum yang diberi ini kan untuk umum oleh jamaah masjid itu Nah, orang yang mengambil begini dinamakan apa? Ngantik, khianat, hulul. Nah, Allah sudah bersabda, "Waman yaghlul ya'ti bima ghalla bihi yaumal qiyamah." Besok akan membawa barang yang dikhianati. Nah, ini orang kerja sama orang. Apakah kerja di kantor, apakah di pabrik, apakah di perusahaan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kalau pulang ada saja yang diambil kadang-kadang ngambil kertas kadang ngambil petil ngambil paku ya aspal macam-macam lah sudah diambil itu ini termasuk gulul termasuk khianat kalau mati belum sampai tobat keluar dari kubur dia dikandoli barangnya ini Ya, bimafal lebih yang kiamat jadi harus berhati-hati Orang bekerja apa saja, termasuk penjahit, tukang besi, tukang itu, tukang ini dan sebagainya. Kalau ada kelebihan hak orang jangan berani ambil kembalikan semua. Ya ini. Dan kalau ada apa saja berikan kepada orang yang ini. Oh diberi baru terima. Kalau tidak jangan. Jangan saban pulang ambil, saban pulang ambil nyaut. <laughs> ya ada saja apa begini. Kadang kadang oleh keluarga siap, terima oh dia pabrik. Tahu jaganya uh nggak tahu terang kalau tahu nggak boleh nah kan terang kalau begitu kalau dia tahu kalau jaganya tahu tidak boleh tentu dia larang sekarang dia ambil dia saya sembunyi ini lama khianat nah ini sifatnya orang munafik jadi harus berhati-hati Nah maka itu, itu tidak diberikan takmir sama orang-orang itu Tidak diberikan takmir, diberikan masyarakat dan jamaah mas masjid. Nah, diberikan pada jamaah masjid itu. <clears throat> Jadi orang yang memberi apa-apa ini diberikan pada masjid. Jadi karena diberikan pada masjid, ini untuk semua masjid, bukan begini. Ini Pak untuk takmir. Nah, untuk begitu, nah, <laughs> Iya, ada datang ini Pak untuk takmir. Ya bawa pulang saja cepat-cepat. <laughs> nah kalau untuk siapa? Untuk takmir. Tapi kan ini tidak untuk jamaah maulid untuk jamaah di situ situlah ini untuk mulut mulutan malam mulutan malah diumumkan begitulah nanti malam atau berapa malam akan datang tanggal 12 tepat kita di sini akan mengadakan maulid nabi diminta saudara-saudara jamaah kampung bersodako untuk bacaan maulid tidak ada sebutan untuk takmir <laughs> ya kan tidak gitu. kan ada Nah, sudah begitu dikasar tak takmirnya, ya, tak khianat mati, <laughs> ya, tak khianat mati. Iya. ngaku dah ngaku tuh. Kok takmir mati. Nah, ini ada Jangan malu oh, saya puasa, puasa apa? nah, lah masalahnya. Harus berhati-hati. Karena untuk umum, untuk jamaah ini, untuk orang yang datang, untuk bacaan maulid tadi, nah, ini bagi rata Lalu dia mendapat kesamaan dengan dengan yang halil. Jangan hulul, jangan khianah. Wah, ini khianah ini memang perbuatan sangat dosa. Maka termasuk ayatul munafik. Wal kalib. Nah, ini kalib bohong. Dibaca al-kizbu boleh, al-kalibu boleh. Ini bohong perbuatan bohong ini ada juga perbuatan dosa besar malah akhirnya haram bohong atau dusta itu adalah hal haram ada nanti ada masalah khusus orang malah wajib bohong loh bagaimana padahal bohongnya haram ya lihat situasinya anggap ada orang lari tuan salah dikejar orang akan dibunuh masuk di sini melindungi Lalu orang akan enggak bawa pedang sudah akan bunuh ini Nah, setelah dia masuk melindung, kita menghadiri dia. Tanya dia, mana orang lain sini? Dalam hal ini wajib kita mengatakan tidak ada. Jangan, oh ya ini apa orang yang ada. Ya, bagaimana? Ini kan membantu pembunuhan akhirnya. Kita harus mengatakan tidak ada. Jadi kita tidak ada. Di sini wajib kita bohong. Kenapa? Karena ini lebih berbahaya pembunuhan sekarang. Nah, ini masalahnya. Atau kalau dia bisa kita lawan orangnya kita tolak itu masalah. Kalau kuat, kalau tidak, nah ini katakan sudah tidak ada. Loh, kan kita bohong, betul. Bohong kita ini demi menyiapkan jiwa. Nah, ini demi membendung dan menolak adanya pembunuhan yang merupakan jinayah atau kejahatan perbuatan dosa yang besar. Nah, Sebab pembunuhan itu besar dosanya. Man qatala mu'minan muta'abidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ini berat. Nah, ini di antara ada yang harus Tapi lain itu tidak bisa. Jual beli, wah ini jangan bohong. Kalau dia mengatakan sekian, ya harus sekian. Baik, ya baik, buruk, ya buruk. Jangan bohong. Menawarkan barang. Karena tanya orang, berapa ini pak? Ini 5 ribu. Orang-orang ditawar seribu bagaimana? marah dan bohong. Nah, sampai bagaimana? Saya tawarkan lima ribu, ditawar seribu. Ini pem, pengambilannya sejak penjual, eh, pembeliannya sudah 3.500. Padahal kulaknya 2.000. Ini sudah apa namanya? Apa? Ah, Pada bulan Ramadan sekali. Tapi bagaimana? Baper sudah. Nah harus katakan terus terang. Kalau tidak mau mengatakan sudah katakan belum cukup, belum sampai, tidak boleh sudah. Barang tidak baik, katakan tidak baik. Jual sepeda, sepedanya pernah putus, terdilas Ini bagaimana? Wah ini sepeda baik, hanya ini, ini pernah putus, saya lah saya sambung. Katakan begitu. Jangan dikenting katakan baik. Wah ini sepeda baik, padahal putus, tidak mau jalan sepeda jadi apa saja jangan dikatakan terus terang. Kalau baik ya baik, kalau tidak ya tidak. Sama dengan orang jual buah-buahan, anggap jual salah, salah sepet, katakan ini salah sepet. Ya. ya. Orang tanya, jual apa sampai jual salah. Bagaimana manis saja, Tidak masalah. Lu wajib itu. Kalau sempat dikatakan manis ini apa namanya? Kizib, bohong, haram, dosa, khianat lagi. Pernah Nabi Muhammad SAW jalan-jalan. Ada orang jual gandum, wapus gandumnya. Hati Nabi gerak, mau lihat ini. Coba saya lihat ya, periksa. Oh iya boleh. Lihat ini, Dilihat bahasa semua ini. Dia bilang, bagaimana kok bahasa? Wah tadi malam hujan ya Rasulullah Kenapa yang bahasa ini tidak kamu taruh di muka, di atas, ini kering taruh sana, ini taruh sini. Man ghassana falaisa minna. Spontan Nabi bersabda, man ghassana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kita bukan dari golongan kita. Jadi penipu-penipu itu tidak dianggap dari golongan Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak sealiran, tidak mengikuti jalan syariat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau meningkat gaji aku umatnya na'udzubillah sudah. Bagaimana nah, nasibnya? Nah, ini membahayakan sebab lafadznya kalau kita kembali letter saya man khusyana, falaisa minna, laisa minna. Kalau bukan minna itu berarti bukan golongan kita, kan begitu dong. Nah, ini bahaya. Artinya bukan amalia amalia tidak cocok dengan kita, alia tidak cocok, perbuatan tidak cocok dengan kita, berarti malah melanggar. Nah, ini atau jas susu tambah santan dan sebagainya ditulis susu nomor satu tidak boleh harus katakan ini susu bagaimana makmurnya ada enggak ini campuran campuran santan susunya dua tiga tiga perempat dan ini perempat nah, itu lah jadi katakan terus terang kalau kecap jangan semua kecap nomor satu <laughs> kalau kecapnya pahit katakan ini kecap pahit manis ya manis sangit ya sangit <laughs> Jadi itu sekarang begitulah. Jangan sampai kini. Nah, ada rizq min Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yarzuqu man syarat Nah, ini. Ini katakan harus begitu. Orang-orang Eropa dalam jual belinya mereka itu rata-rata betul sekali kalingan isinya saja inputnya isinya saja sekian kan begitu loh jadi isinya black sekian ini disebutkan isinya. Jadi isinya memang tepat isinya satu kilo, isinya itu mestinya begitu. Jangan lantas dikatakan ini satu kilo, tahu jalannya hanya sembilan on. Dia katakan satu kilo, tapi isinya berapa? Sembilan on. Nah ini tidak boleh. Atau jual pasir, jual apa ini satu meter, Tidak tahu kurang satu meter. Nah ini semuanya termasuk, Nah ini khianat semua ini. Nah besok hari kiamat, lah ini harus dituntut. Jadi harus tetap menimbang, menakar dan sebagainya itu jangan bohong, jangan khianat, jangan bohong sudah bahkan. Harus sesuai dengan apa mestinya. wanamima mengadu domba. Wah ini haram, besar dosanya. Ada hadis layak yadkhulul jannah an tidak akan masuk surga orang yang ahli mengadu domba. Jadi mengadu domba, menfitrah. Ya, ini orang sudah baik, berkawan baik, bersahabat baik dan sebagainya atau suami istri baik, keluarga baik. Wah ada saja yang lain mining yang menjadi ini. Nah inilah yang menfitnah artinya mengadu domba. Nah, mengadu domba ini perbuatan yang sangat besar dosanya. Sebab sanksinya layat hulul jannah. Anamam layat hul tidak masuk. lain mengkhawatirkan. <laughs> Jadi orang sekali-kali jangan sampai. Kadang-kadang ada orang berbicara sama orang lain, melaporkan pada kawannya tentang orang tuanya. Bagaimana? Ayah saya tua itu keras. Saya begini dilarang tidak boleh, saya begini tidak boleh, begini dilarang si kawan yang diberitahu ini yang dilapori harus bijaksana jangan nama harus dinasihati nah ya walaupun begitu toh ayahmu walaupun dia keras walaupun dia bagaimana toh itu ayahmu kamu harus tunduk pada dia harus bisa bagaimana mempergauli ayahmu kalau dia bisa dalil bolehlah dalil wasahibuma fid dunya ma'rufan wa dan sebagainya jangan ada yang lapor bagaimana ayah saya keras dan begini saya dilarang dan wah iya ini ayahmu gitu coba itu ayah saya tak tahu. Iya. <laughs> satu saya lari pinggat baik apa nama ini ini kan nama ini mengadu domba anak diadu dengan orang tuanya nah, bukan begitu nah ini perbuatan paling jahat itu namimah ya, mengadu domba hingga suami istri bisa hancur rumah tangga hancur berantakan dan kawan bisa hancur bisa menjadi permusuhan disebabkan jalannya namimah wah ini bahaya namimah itu maka itu sanksinya layat khulul jannah jana namam wal ghibah merasanya orang wah, ini sudah umum jadi sudah umum al ghibah ini harus berhati-hati perasaan merasanya orang apa yang dimaksud riba itu? Riba itu zikruka ahoka bima yakroh. Kita menyebut seseorang dengan sebutan yang kira-kira dia mendengarkan tidak mau, tidak senang, dia marah. Kalau kita sebut kira-kira dia tahu marah, itulah dinamakan riba merasa Kalau kita menjadi kebaikannya, enggak apa-apa. Padahal walaupun betul jadi walaupun betul, ini riba. Kalau tidak betul, tidak benar, kita membuat pemalsuan, itu namanya buhtan. Lebih lagi daripada riba. Sudah merasani dan bohong. Yang merasani betul, tidak bohong. Betul, hanya menceritakan keburukan dan kejelekan orang umpama dia mendengarkan dia tentu marah eh tentu marah ini namanya riba betul ada pada orang itu anggap kita tahu ada orang malam-malam segala mabuk kita cerita pada orang wah si anu itu mabuk pada itu jamaah jamaah masjid ini malam mabuk wanu wanu umpama dia dengar malah tidak marah ini nih benar betul tadi malam mabuk jelas dia mabuk tadi malam kita nyebutkan ini wah ini tidak boleh haram nah sekarang kalau kita akan amar ma'ruf bukan begitu caranya kita datangi dia kita nasihat nasihati kau tidak bisa boleh lapor pada orang yang bisa menasihati dia pak <coughs> tolongnya sampai sebagai ketua masjid itu orang yang di sana itu di masjid itu itu tadi malam begini begini maupun sampai nasihati nah itu boleh ini yang melaporkan demi untuk mas laha <coughs> tidak apa-apa sama dengan seorang istri lapor pada penghulu karena dianiaya oleh suaminya boleh apa boleh saja Bercerita di sama suami saya begini, begini, begini. Jarang memberikan belanja dan ini suka memukul dan sebagainya. Ini bukan perasaan ini. Ini dinamakan dan minta pengadilan. Itu tidak apa-apa. Menurut perasaan itu menceritakan biasa, tidak ada tujuan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini enam perasaan. Kecuali kalau orang itu sudah mujahir, ngedeng, oleh terang-terangan sudah tidak pernah dinasehati baru boleh kita kita kita ceritakan di majlis umum atau bagaimana awas jangan berkawan pada si bulan itu perbuatan begini begini sudah tidak tunduk lagi pada syariat itu boleh demi maslahat umum nah, itu boleh ya Nabi pernah memperingatkan memberikan peringatan pada Sayyidina Abdullah bin Umar dia katakan ya Abdullah bin la takun misra fulan karena kumul lain fataraka qiyamal lain. Ya Abdullah bin Umar, jangan kamu menjadi si fulan itu. Itu disergep sholat malam, sekarang berhenti sholat malam. Nah, Nabi kan seakan-akan kan ngerasani, bukan ngerasani. Demi menasehati Abdullah bin Umar, jangan kamu menjadi seperti si Anu. Karena dia itu dulu ahli sholat malam, sekarang berhenti. Nah, ini. Jadi boleh sudah atau ada masalah musyawarah tidak apa-apa ada orang punya anak perempuan dipinang sama anak orang laki lain lalu yang punya anak tidak berani memutuskan tanya dulu tanya sama orang yang kenal di kampungnya bapak dulunya saya bapak bertanya ke sampai si Anu si Anu betul penduduk kampung oh iya kenapa oh, ini sekarang minang anak saya bagaimana dia itu baik apa tidak ini yang ditanya wajib mengatakan <clears throat> mau wajib ini mengatakan terus terang kalau baik katakan baik kalau tidak katakan baik katakan wajib orang baik jujur ahli ibadat jamaah awalnya dan kerjanya ya baik penghasil cukup anu anu ya. kalau tidak baik ya katakan wah jangan kenapa wah itu tidak baik ini itu suka ngentitan khianat wah itu jangan sama orang tuanya kadang sholat kan tidak pergaulannya anu anu ini menyebut begini bukan merasani. Ya terus terang mengatakan. Ya, jadi dalam dalam masalah permusyawaratan ya kalau sampai membicarakan hal orang boleh menceritakan terus terang nah, ini dilakukan oleh al hadis maka ulama-ulama hadis kalau ada hadis dipelajari rawi-rawi hadis dan diselidiki riwayat hidup rawi rawi hadis. Nah, waktu menyebutkan baik itu dimakan takdir, di waktu menyebutkan tidak baik yang dimakan tajrih. Maka ahli-ahli hadis ada yang ditakdir, ada yang kita ada wah itu baik, kena dipercaya, yang kuat, perempuan dan betul-betul dia ketemu sama gurunya itu. Dia betul-betul menerima dan dia orang tak pernah bohong tapi kalau bohong wah si ani hadisnya tidak kuat kenapa? wah ini orang ahli bohong suka menipu orang dan atau pikun dan sebagainya dan sebagainya ah, nah, ini harus malah nah, ini dan tingkat ini boleh tidak masuk merah. jadi ada tingkatnya tapi kalau menceritakan biasa tidak ada maksud apa-apa hanya me me me melegakan hatinya kadang-kadang wah ini adalah masuk riba yang hukumnya dosa besar tapi orang akhir zaman paling seneng rasanya orang yang kepetuk ketemu cerita mereka enak apalagi orang perempuan sudah lalap <laughs> iya kalau sudah ketemu ah, katanya si Anu dibelikan gelang mas kan si Anu dibelikan malu cerita iya sekarang sombong dulu kawan saya gelangnya mas sekarang sudah mau sama saya wah cerita ini apa namanya <laughs> ini ngerasani ya dirasani kalau sabar hilang dosanya kita kalau jelasin orang dia saja sabar jangan balas kenapa terlebur dosanya <clears throat> nah, inilah termasuk perbuatan haram buat asbahi dari nah, orang ingin penjelasan masa-masa ini Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala membentangkan dengan memerinci dan menjelaskan secara pendetailan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Di dalam juz ketiga Al-Muhlikat ini sifat-sifat namanya muhlikat, sifat-sifat pembinasa. Satu jilid Al-Juz Salih dari kitab Ihya Ulumuddin di sana dibentangkan masalah nah inilah sifat-sifat yang mencelakakan manusia dia ya kezib, ya khianat, dia ya macam-macam tadi, riba, namimah dan sebagainya terus cerita keempatnya al-munjiat sifat-sifat penyelamat itu sifat-sifat yang baik yang baik ya syukur, asyobor, ah, ini semuanya yang juz empatnya ini Rosali waktu itu sudah <clears throat> jadi kita setiap muslim dan muslimah harus mengetahui kewajiban segala yang wajib, segala aini dan wajib mengetahui semua yang haram yang kita kita menjadi sasarannya untuk kita membendung dan menyelamatkan diri. Wa ammal ilm bi ahkamiz zakat ala malamalahu tajibu alai zakatu fihi salataji. Adapun ilmu yang berkenaan dengan hukum-hukum zakat bagi siapa yang tidak mempunyai harta benda zakat yang wajib dizakati maka tidak wajib artinya tidak wajib mempelajari tidak wajib mengetahui Zakat adalah hukum wajib di dalam syariat, bahkan termasuk rukun Islam ketiga. Wa atimus salah, wa atus zakat. Salat dan selalu disambung, digandeng oleh Allah SWT. Sekarang harta benda zakat bukan semua. Hanya beberapa macam harta benda itu yang ada zakatnya. Ini memang rahmat allah subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan bahwa agama ringan, mudah, enteng sesuai dengan manusia hingga manusia diberi harta benda bermacam-macam. Tapi yang digunakan zakat hanya beberapa macam, termasuk emas perak, termasuk hasil-hasil tanaman yang merupakan pokok bahan makan yang dapat dijual yang berupa biji-biji abu abal kurma dan kismis dan terendam hanya tiga unta sapi kambing lalu perdagangan total setiap tahunnya kasih risot baru zakat jadi ada hukum besoknya ada haunya setiap pertambilan setiap panen setiap hasil yaum hasadin wakil zakatnya asal berlebih bisa zakatnya sedikit novel hanya terus setengah persen kalau pertuangan 10 persen kalau anaknya muda dan 5 persen kalau anaknya sebutan dan semua sudah rapi enteng jelas gampang sekarang orang tidak mempunyai benda yang zakat ini wajibkah atau tidak dia mempelajari bab zakat tidak wajib Doanya tahu bahwa zakat wajib atau tidak? Tidak wajib, tidak wajib. Karena dia sudah harta benda. Nah inilah masalahnya. Jadi wa'amal ilmi eh, ada pun mengetahui di akal zakat, hukum-hukum zakat. Ya, bagi orang yang tidak mempunyai harta benda yang ada zakatnya maka berdakwah wajib kamu doain nah, maka dulu Rasulullah yang dimaksudkan tawabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ialah ilmu halal ilmu yang urusan jahat. urusannya jahat sekarang pedagang itulah pedagang nah, setiap pedagang ini harus mengetahui bab zakat bicara karena penjauhan itu ada sanksi zakat, kena zakat. Nah, jadi dia tahu bagaimana nisabnya berapa, totalnya? bagaimana, nanti zakatnya berapa. Lu seorang wajib tahu. Lu kenapa? Sampai nol jaga Apa jaga putian, apa jaga racang, apa dagang apa saja. Toko besar mebel dan sebagainya. Wajib tahu babnya zakat. Walaupun di kota itu sudah ada ulama-ulama zakat atau ada amil-amil zakat. Dia sendiri aini saudara. Ya, wajib ya kalau. Nah ini kalau tidak punya, ya tentu tidak wajib, tidak wajib. Kecuali dan tidak wajib menurut tahu tidak ada. Begitu juga wakadzalika al-ilmu al kalam haji puasa itu fi nafsihi la yajibu على غير المستطيع haji merupakan kewajiban syar'i dan bahkan menjadi rukun Islam kelima sekarang haji syaratnya orang yang mustaqil sekarang ada orang tidak mustaqil tidak berpuasa haji tidak punya uang tidak punya apa tidak punya apa tidak, tidak ada hafal haji karena tidak ada hafal haji dia tidak wajib mempelajari manasik haji dan tidak wajib mengetahui manasik haji kan ada ada pak sampai bagaimana tahun ini hafal haji tidak tidak wajib belajar karena hanya hal tidak akan haji hanya hal mustahil sudah, belakang kewajiban. Ayo. Wa ammal ilm bi wujub zakat wal haji ala kulli misal fa yajibu ala ilmu zalika al jumlah. Adapun mengetahui kewajibannya ini wajib sebagaimana tadi saya terangkan di permulaan. Nah, jadi kesimpulannya mengetahui kewajibannya hingga memiliki keyakinan ini wala jib ini ala kulli muslim bahkan muslim mengetahui apa ini mengetahui wajibnya mengetahui wajibnya setiap muslim harus tahu bahwa sholat di apa wajib zakat apa wajib haji apa wajib walaupun dia tidak akan haji untuk apa mengetahui untuk keyakinan. Cuman harus wajib diyakinkan. Tapi masalah manasiknya, nah ini tadi itu. Masalah caranya zakat, nisabnya, haunya sebagainya. Bagi orang yang tidak punya, atau tidak akan tidak akan wajib. Wajib atau tidak? Tidak wajib. Jadi mengetahui wajibnya wajib, mengetahui cara hukumnya dan sebagainya tidak wajib bagi orang yang tidak mampu ilmu wujud zakati wal haji adapun mengetahui atau pengetahuan tentang kewajiban zakat dan kewajiban haji artinya wajibnya zakat wajibnya haji malah mengetahui demikian ini ini wajib ala kulli muslimin wajib maka dituangkan Wa wa العلم zakat wal haji ala kul muslimin fayajibu ilmu zalika ala jumlah setiap kutat. Enggak bertanya bagaimana sampai orang Islam. Tahu apa enggak kalau wajib apa haji wajib? Oh ya tahu malah lupa Islam. Sudah cukup. Zakat wajib. Oh ya wajib. Puasa Ramadan ya wajib. Nah ini walaupun dia tidak akan haji, tidak akan zakat dan belum Ramadan. Sekarang masih bulan apa? Tapi wajib tahu Nah nanti kalau saya akan melaksanakan baru dia wajib mengetahui ilmunya. Maka setiap orang yang akan menjalankan sesuatu harus tahu ilmunya. Nah, ini kebalikannya tadi. Sekarang ada orang mau berangkat haji. Orang yang sudah mustati dan itu akan haji sekarang wajib apa? Belajar manasik haji. Ya. Jangan berangkat-berangkat saja. Lama mempelajari makna saja bukan mas haji saja. Masalah sholat yang disalah bagaimana, nanti jamaah apa kosar atau bagaimana. Ini juga harus tahu apa yang ada sangkut paut dengan perjalanan haji. Ini harus mempelajari. Orang yang akan melakukan zakat harus saya tahu bagaimana. Orang yang akan memasuki bulan Ramadan harus tahu masalah masalah Ramadan. Nah, Termasuk nah, wa amal ilmu bi bai'i was wal muamalati wan nikahi fayajibu ala man arada dukhula fi syai'in minha an ya'lama hukm Allah fiha wa ma tasihhu bih wa ma tafsudu bih wa fi ibtida'iha fi dawami 'alaiha adapun mengetahui syarat-syarat atau syarat rukunnya jual beli muamalah hubungan harta benda yang dimakan muamalah dan pernikahan maka wajib bagi siapa saja yang akan memasuki perkara ini jadi wajib seorang muslim anggap muslimah akan me melakukan perdagangan. Sebelum melakukan perdagangan harus dan wajib mengetahui syarat rukunya dagang menurut syariat orang akan muamalah utang piutang atau menjadi majikan, menjadi guru, hubungan itu dan sebagainya harus mengetahui hukum syariat di dalam masalah ini syarat hukumnya. Orang akan masuk perkawinan harus mengetahui hukum-hukum syariat tentang perkawinan, bagaimana syariat nikah, bagaimana kewajiban rumah tangga dan sebagainya dan sebagainya. Ini harus mengetahui. Maka jangan masuk sesuatu belum mengetahui yang yang dasar Kalau kita berhenti di sini, rata-rata di masyarakat kaum muslimin sudah banyak yang dagang dan sudah banyak yang tidak tahu atau sudah memang banyak kan gitu. Jadi sudah dagang, sudah masuk dalam perdagangan, tapi masih banyak yang belum mempelajari bagaimana syurutul baik usyirah jual beli bagaimana. Nah, ini maka banyak terjumus dalam perbuatan yang dilarang oleh syariat. Mana yang boleh dijual, mana yang tidak, bagaimana caranya, halal haramnya, limbahnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini. Jadi pedagang-pedagang musim itu sebetulnya harus berkumpul diberi khusus pengajian atau ceramah atau briefing ya, ya Pak syarat rukunnya dan cara-cara dagang menurut syariat Islam sampai ke, ke kepada ada putujar toto krohmoh ya cara nah, sopan santunnya pedagang Islam bagaimana nah, ini harus belajar begitu juga rumah tangga orang akan kawin ini ya belajar dulu atau misalnya rumah tangga khusus membicarakan masalah kerumah tanggaan. Sebab dalam Islam ini ada pembinaan itu tiga macam. Pembinaan pribadi, pembinaan rumah tangga, pembinaan masyarakat. Ini jalannya. Istilahnya dalam syariat oleh ulama-ulama dipakai kalimat islahul fardi. Islahul fardi, pembinaan pribadi, personalia personal muslim islahul usrah pembinaan atau perbaikan keluarga usrah ini keluarga rumah tangga baru islahul mujtama islahul mujtama pembinaan masyarakat kalau kita lihat kalau dua ini sudah berjalan ya islahul fardi dan islahul usrah sudah otomatis masyarakat sudah terbina anggota masyarakat dari mana keluarnya dari rumah tangga Rumah-rumah tangga itu terdiri dari anggota apa? Pribadi-pribadi manusia. Nah ini. Kalau anggota rumah tangga sudah terbina, rumah tangga otomatis terbina, masyarakat otomatis, eh, otomatis ter, terbina. Nah ini kan cara pembinaan sama. Hmm. Di sini. Jadi pribadi masing-masing digembleng dulu. Baru rumah tangganya terus ini. Nah ini karena suasana sudah begini kemajuan, ini harus berjalan secara paralel langsung bersama ya perbaikan ini ya perbaikan sekaligus lah ini kan maka Nabi Muhammad SAW setelah ditugaskan sendiri oleh Allah ya al-muzamkum fa'anzil al-baqat dan sebagainya, sebagainya terus fa'anzil Asyura Takal akrabin baru fasda' bima tu'mar al anil musyrikin mungkin eh, jadi di dalam masalah jual beli masalah muamalat, masalah pernikahan, setiap orang yang akan memasuki masalah ini wajib mempelajari ilmu-ilmu syarat dan rukunnya. Ini belum kita bahas sunnahnya. Yang wajibnya saja sudah wajib. Nah, sekarang timbul pertanyaan, umpama yang berkewajiban tadi tidak mempelajari dosa enggak? Dosa. Jadi banyak pedagang-pedagang berdosa dosanya apa? Tidak ngaji, bab jual beli menurut syariat. Hingga jual beli tidak ngerti. Syariatnya bagaimana? Tidak tahu. Walaupun pandai dalam ilmu perekonomian dunia ini, secara apa ya, secara materialnya bagaimana, secara liberalnya apa macam-macam model-model sistem ekonomi, sistem ekonomi yang dunia ini macam-macam, tapi syariat tidak ngerti, tetap berdusta. Nah ini. Karena nggak mengetahui nanti akan terjerumus ke dalam perbuatan yang hal haram. Nah inilah masalahnya. Nah, jadi siapa saja begitu semua macam-macam muamalah muamalah kan macam-macam. Bukan jual beli saja utang utang ada ada yang istilah istilah kilot ada syarikat ya andil, syarikat harta tidak boleh, syarikat tenaga tidak boleh. Nah, ini sudah ada perbedaan loh. Syarikat andil uang atau harta benda boleh andil tenaga 30 orang lima ya mereka mari kita kerja bersama nanti hasilnya dibagi rata tidak boleh karena tenaga ini ini tidak sama ini harus kuat ini harus pengini <laughs> ya kan pak ya tidak bisa kalau uang nggak bisa ada totalnya ini ada yang malas ada yang terkejut ada macam-macam nah, ini syarikat ada tidak bisa syarikat amwal bisa nah, ini kan kita sudah mempelajari kalau tidak itu enaknya saja pokok dapat uang Utang juga begitu, termasuk arisan. Arisan ini babnya bab utang. Kalau tanya masa arisan, bab utang sekarang model macam-macam, halal apa haram itu. Nggak tahu, kan gitu ya. Jawabnya tidak tahu. Pelajari dulu model gini, oh nanti ini halal, oh ini begini haram, ini begini ada unsur riba dan sebagainya. Jadi jangan masuk dalam bab ini kecuali tar, hukumnya aliman dan arisan. Pakai ini boleh apa Nanti dulu ngasih babnya. Oh boleh, monggo. Mari Bismillah. Enggak boleh, mundur. kenapa segala macam itu ada ilmunya, ada caranya. Memang agama Islam agama peraturan, agama tata tertib, agama syariat, agama Nah di sini masalahnya. So kalau anda tetap dosa, sudah memasuki persoalannya, belum mengetahui ilmunya. Toh Allah sudah berfirman, wala taqfu ma kabihi. laka nah, ini jangan mengikuti apa-apa yang kamu belum tahu ilmunya. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jelas wa ammal ilmu bi syurutil bai'i jual wa syira'i beli wal muamalat muamalah hubungan harta benda ya tadi semua saya contohkan beberapa termasuk pertanian sewa tanah macam-macam dan sebagainya Kadang-kadang sudah ada sewa pohon diambil buahnya nggak boleh itu. Sekarang terjadi. Ya sudah sudah sudah banyak orang sewa pohon untuk diambil buahnya. Sama dengan sewa ayam diambil apa Telurnya nggak boleh. Kalau usan boleh, dalam saya ada istilah salam. Ditinjau di sana, <clears throat> banyak usalam. Babnya bab PO salam. Asal cocok, cocok. Anu ya janjinya macam-macamnya masuk ini masih ada beli. Malah kadang-kadang uang dulu. Nah, itu pun oleh inden dan sebagainya ini cara perdagangan besar kan ada loh inden dan sebagainya ini ini dimasukkan bab salam jadi ada khusus bab salam salam itu orang pesan tahu kamu ini ini ini model ini ini ini ini kali sekian oh iya ada dan nah, ini nah ini boleh saja sekarang ada banyak model begini. Ada orang biasanya utang barang, ya. Bayar nyicil itu. Kreditan, nah itu. Itu pulak saja, pulak barang, kredit kan halal tidak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada kreditnya begini. Orang pesan, banyak dulunya. Ya Pak, ada anu anggap panci. <laughs> Ya. <laughs> oh iya, ada. Harganya kalau sampai mau bayar berapa tiga puluh tiga minggu tambah minggu harganya tiga ribu tapi misalnya saya tidak bawa sekarang sudah saya saya antarkan milih sendiri ini diantarkan milih sendiri saya milih mana nanti saya bayar dulu tapi saya bayar sekian dalam pembelian ini cuma dua ribu atau seribu dia tahu oh saya pilih ini pak iya nah ini saya kontak tokonya tantuk pun ya tantuk pokoknya seribu nanti kasihkan orang sampai saya pada saya 3000. Ini ngutangi namanya. 3000. Ini ngutangi namanya. Membelikan lebih dulu. Sama dengan nalangi istilahnya. Jadi membelikan, ya memberi uang dulu berarti kan ngutangi Ini mau beli ini tidak punya uang diutangi 1500. Tapi dia bayar berapa? 3000. Ini kan main sulap. Nah, ini ada unsur helah ini. Ada unsur helah dan bisa rita. Nah, ini di sini masanya Kadang-kadang syariat, wah ini bagaimana tidak boleh untuk bisa bisa rita. Walaupun dohirnya kadang-kadang ada yang boleh, tapi ada unsur helah. Wah ini bahaya. Ada lagi modelnya bagaimana? Mau utang uang tiga ribu nanti disuruh bayar ribu, wah tidak berani riba haram ini bagaimana barang dibawa sudah barang dikasihkan jual sama yang mau beli ya ini barang berapa empat ribu boleh kau utang kalau pak empat ribu ya sudah empat ribu saya utang empat ribu saya utang berapa barang ini empat ribu sama orang yang ditawar saya belinya lagi kontan tiga ribu oh iya saya beli kontan tiga ribu orang yang beli uang berapa tiga ribu nanti bayar berapa empat ribu ini main apa main sulap ini hela ini Zohirnya seakan-akan akan menghindarkan perbuatan riba dan menyelamatkan diri dari riba, tapi dalamnya main sulap ini. Wallahu alimun tidak sudur. Nah, ini Allah tahu caranya. Hayalah. Agama Islam, agama Allah ini tidak boleh dihayalah. Orang banyak cara begini, zahirnya seakan-akan kan boleh. Zahirnya boleh, tapi dalamnya ada unsur apa? Nah, ini masalahnya. Iya kalau masuk kiamat selamat, kalau masuk hari kiamat masuk ke gendil, masuk neraka. Bengok-bengok teriak, kata hmm. malaikat kenapa eh? Kata dia kenapa saya dimasukkan neraka? Kata malaikat siapa masukkan ke neraka? Kamu tidak masuk neraka, kendilnya masuk neraka. <laughs> Tapi orangnya dalam kan bagaimana nah, Sebab al-jaza ini sama ala hasabil amal. al u ala hasabil amal. Pembalasan itu menurut apa? amalnya amalnya model begini ya siksanya model begitu nah ini yang khawatirkan nanti kembali di sini masalahnya kembali lagi rumah saya mau kembali kemudian yang punya bangun tidak tahu barang banyak menunjukkan katupun menunjukkan itu pak yang saya sendiri yang beli saya usah saya tidak berbeli saya sendiri dari jauh itu maka malah ini akadnya kan pesan saja saya minta barang model ini sudah tidak pakai saya beli dulu nanti saya nah ini ini artinya beliin dulu saya beli dulu nanti saya beli jadi sampai bayar dulu ini juga ada unsur hampir-hampir nah ini mengkhawatirkan jadi suruh saja saya model barang ini di kopi ini ada model barang ini sudah saya kepingin nah, ini apa pesan namanya ini lebih selamat ini saya bilang tidak usah malah beli dulu nanti saya belinya dan sebagainya wah ini rasa Nah, itu. Jadi lebih baik katakan saya pesan ini. Nah, sudah di toko-toko banyak. Nah, sudah nanti sampai jual pada saya. Akadnya di Eropa. Nah, akad begitu. Jadi biasa maksudnya biasa. Kurang biasa dan dijual biasa. Ini lebih selamat. Selamat. Nah, itu dia. Nah ya menunjukkan, tidak apa-apa. Jadi barang ini sudah terus pulang dia. Ah. harga dua itu begini, ini kalau kontan seribu, kalau hutang dua ribu, sampai terserah pilih mana. Kalau kontan seribu, kalau hutang dua ribu, sudah. Ini sampai pilih yang mana. Ini tidak boleh. Ya tetapkan satu harga, ini dua ribu, kontan atau tidak kontan terserah, ini dua ribu atau dengan ini 2000 boleh sampai cicil saya tawar sudah 1000 kontan tidak apa-apa diberikan kan dalam urusan loh kan tawar menawar menawar masa tawar bukan dua harga yang dua harga, harga itu ini kalau kontan 1000 kalau utang dua sampai pilih yang mana apa kontan apa utang nah ini yang tidak boleh kalau begini, ini 2000, saya boleh cicil. Ya, kreditan. Kebetulan dia nawar. Sudah Pak, 1000. waktu nggak boleh. Sudah 1200 kontan. Ya. Ya sudah, kasihkan. Enggak apa-apa. Kan enggak ada urusan dong. Itu jual beli biasa. Nah, inilah. Jadi masalah-masalah begini harus diketahui sampai pendetailannya karena sudah masukin masalah perdagangan harus tahu. Nah, ini maka jangan masuk apa-apa belum tahu ilmunya. Nah, maka itu Nabi Muhammad SAW di ketentuan al halal bayyin wal haram bayyin halal terang haram terang tapi ada nah ini kan wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas ada perkara syubhat banyak orang nggak tahu ini halal begini apa boleh apa tidak kan begitu Loh, kalau sudah begini bagaimana? Nabi memberikan sikap, memberikan pendirian. Bagaimana bagi kita? Famanit takos subuhati, fakadis tabru alidini wa ardu. Barang siapa yang menjaga diri dari subhat berarti menjaga dirinya dan agamanya. Menjaga kehormatan agamanya dan dirinya. Menjaga keutuhan agamanya dan keselamatan dirinya. Tapi awas, waman wapo afi subuhat, waqa'a fil nah,